Kalau nggak salah, terakhir hadis 26 ya. Hah? Ibu-ibu, hadis 26 ya Bu ya? Yang terakhir Bu ya? 27 yang terakhir. Sekarang 28. Hadis 28 <clears throat> عن أبي نجيح الإرباط بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد في رواية عبد حبشي مجدع الأطراف فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين addu عليها بالنواجذ وإياكم wa الأمور فإن كل بدعة ضلالة inna أبو داود dhalalah وقال حديث حسن صحيح Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah semoga Allah meridainya ia berkata Rasulullah saw memberikan kepada kami sebuah nasihat yang membuat hati kami takut dan air mata kami berlinang. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang ingin berpisah. Maka berikan kepada kami wasiat, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia dalam satu riwayat yang lain ya yang hidung dan telinganya buntung karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Maka di saat kalian berpecah belah itu, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki setelahku. Gigit ia dengan gigi geraham. Jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan. Karena setiap yang bid'ah itu sesat. <clears throat> Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Trimidi dan Trimidi berkata hadis ini hasan sahih. Subhanallah ini hadis Masya Allah hadis yang agung ya. Dimana Insya Allah kita akan bahas mungkin dalam beberapa pertemuan. Kita akan bahas sedikit demi sedikit dari hadis ini. Rasulullah SAW memberikan kepada kami nasihat yang membuat hati kami takut dan air mata kami berlinang. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa ayyakum demikian ya. Nasihatnya Rasulullah SAW itu membuat hati takut dan membuat air mata itu berlinang. Dan itulah majlisnya Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Karena tujuan majlis taklim itu adalah untuk apa pak? Untuk melembutkan hati, bukan untuk mengeraskan hati. Ya maka dari itulah ikhwatul Islam kalau kita perhatikan khutbah khutbahnya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam itu masya Allah mengingatkan tentang kehidupan akhirat, mengingatkan tentang surga, tentang neraka, tentang hakikat kehidupan di dunia. Ya. Beda dengan banyak di zaman sekarang dai-dai selebritis yang ceramahnya, apa lebih banyak ketawanya, Pak. Iya. Dari awal ceramah sampai akhir ceramah isinya ketawa ketiwi, bercanda-bercanda. Padahal kata Rasulullah SAW apa? Iyak wa ad dhahik jauhi oleh kalian banyak tertawa. Fa inna ad dhahik tumitul qalb. Kenapa? Karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya akhi, ya. Banyak sayang sekali ya banyak para pemuda lebih senang mencari majlis kayak gituan, Mbak. Yang isinya gelok ketawa, ya bercanda. Wah, ini ramai nih. Ya, tapi kalau di kalau kajian isinya dalil, Al-Qur'an, hadis, perkataan ulama, ah apa ini? Bosan. Iya. Tentu ikhwata Islam <clears throat> mana yang kita pilih? Majlis yang banyak gelak ketawanya atau majlis yang membuat hati kita takut kepada Allah? Tentu majlis yang membuat hati kita takut kepada Allah itu lebih mendekati majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya kata Al-Irbad bin Sariyah seorang sahabat Nabi ini Rasulullah SAW memberikan kepada kami nasihat yang membuat hati kami takut dan membuat air mata kami apa berlinang, masya Allah. Karena air mata ketika berlinang itu tandanya hati kita apa pak lembut, masya Allah. Tapi kalau kita nggak bisa nangis, nggak pernah takut sama Allah, itu tanda hati kita apa keras. Sementara Rasulullah SAW berlindung dari empat perkara. <coughs> Apa kata Rasulullah? Allahumma inni bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk. Ya. <coughs> Wa min nafsin la tashba dan dari hawa nafsu yang tidak pernah kenyang wa tua la yusma dan dari doa yang tidak didengar. Lihat saudaraku ya. Ternyata Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak apa? Tidak khusyuk. Kenapa tidak khusyuk? Karena tidak ada rasa takut, kurang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Kita lanjutkan. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu memberikan kepada kami mau'izah, nasihat yang membuat hati kami takut dan air mata kami berlinang. Lalu kami berkata, "Wahai Rasulullah, tolonglah berikan kepada kami wasiat. Ini seakan-akan wasiat orang yang ingin berpisah ini ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, Usikum bitakwallah Aku wasiati kalian untuk apa? Bertakwa kepada Allah. Saudara-saudaraku sekalian, wasiat yang terbaik kepada seorang atau teman kita ataupun siapapun adalah dengan takwa. Kenapa? Karena takwa itu ya akhi sebaik-baiknya berbekalan kita dalam kehidupan dunia. Ya. Allah taala berfirman, ya. <coughs> dalam surat Al-A'raf wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan kalian adalah takwa perbekalan kita di dunia yang terbaik kata Allah apa Pak takwa kalau kita mau pergi jauh ya misalnya mau pergi ke Semarang kira-kira kita berbekal nggak Mas berbekal ya kalau perbekalan kita di dunia ya nasi atau duit atau yang lain. Tapi kita sekarang mau berjalan menuju kehidupan akhirat. Setiap kita pasti meninggal. Siapa yang ngacung, yang berani berkata, Ustaz insya Allah saya nggak bakal meninggal. Gak mungkin. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan apa? Kematian. Nah, perbekalan kita menuju kematian ini apa? sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Apa itu takwa? Ya, pernah kita bahas di hadis yang ke-18 pada waktu itu, tapi tidak apa-apa kita ulang kembali. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Hai Ubay, jelaskan kepadaku apa itu takwa?" Kata Ubay, <clears throat> "Hai Amirul Mukminin, kalau engkau melewati suatu jalan yang penuh dengan duri, kira-kira apa yang kau lakukan, hai Amirul Mukminin? Kata Umar, ya aku akan berusaha supaya aku meletakkan kakiku di tempat yang tidak ada durinya, dan aku akan berhati-hati. Kata Uba, kata Ubay, ah itulah takwa. Artinya takwa itu pak, kita berjalan di dunia ini hati-hati Jangan sampai kita menginjakkan kaki kita, di tempat yang membuat kita binasa. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah menjauhi larangan, Pak, kalau kita tidak menuntut ilmu? Mungkin? Enggak mungkin. Kita mau sholat tapi enggak, kita nggak pernah belajar cara sholat yang benar bagaimana. <clears throat> kita mau puasa, kita mau zakat, kita mau haji, bahkan dalam berbagai macam ketaatan. Kalau kita tidak tahu ilmunya, kita tidak akan bisa. Demikian pula kalau kita tidak tahu ilmunya, kita tidak akan tahu pak ini haram, ini nggak boleh. Ya, kita tidak akan tahu. Makanya penting sekali kita menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi tentu mas, <clears throat> di dalam menuntut ilmu itu kita harus ada keinginan yang kuat bahwa saya ingin mengamalkannya. Sebab terkadang ya banyak orang ketika dia mulai ingin bertakwa, ah saya mau bertakwa, dia didahap, dihadapkan pada sesuatu yang dilematis dalam hidupnya. Dilematis maksudnya gimana? Terkadang ya ketika dia sudah mulai ingin bertakwa, dihadapkan pada sesuatu, waduh kok kayaknya jalannya begitu terjal ya Allah ngelarang ini, Allah merintah ini kok kayaknya banyak banget larangan sih ini nggak boleh itu nggak boleh riba nggak boleh pacaran nggak boleh musik nggak boleh ini nggak boleh aduh puyeng deh saya nah memang subhanallah ya berarti kalau kita ingin menjalani jalan takwa ini butuh kepada apa kekuatan dan kejujuran butuh kepada sifat taslim, siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ya Rasulullah SAW mensifati dunia ini kata Rasulullah apa? Ad-dunya sijnun mu'min. Dunia itu penjaranya orang beriman, penjara buat orang beriman tuh. Gimana enggak penjara, ya? Mau melakukan syahwat kayaknya enggak bebas, Mas. Zina enggak boleh, pacaran enggak boleh. Ya mau joget-joget nggak boleh. Ya, mau mejeng di mall-mall nggak boleh ini gimana ini coba sementara itu semuanya sesuai dengan syahwat terutama para pemuda itu ya ikhwata Islam ya Allah wa iyyakum <clears throat> tapi ya tentunya ya untuk bertakwa kepada Allah inilah kita harus tahu jalannya apa bagaimana cara jalan supaya kita bisa ber bertakwa yang pertama tadi itu menuntut il ilmu harus duduk di majlis taklim mendengarkan kajian tentang Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, supaya kita bisa meretas jalan takwa, apa itu? Mungkin teman-teman bisa maju sedikit ya. Maju karena terus berdatangan. <clears throat> Baik yang apa, yang kosong bisa diisi. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala saudara-saudaraku sekalian? Kita butuh teman-teman yang mendukung kita, Mas. Sebab kalau kita punya teman-teman yang tidak mendukung, sulit rasanya untuk bertakwa. Antum menjalankan perintah Allah teman antum malas-malasan. Akhirnya apa? Gembosin. Allah mau sholat, sholat suci loh. Iya. Kemana? Masjid. Ah, gampang lah, itu kan hukumnya nggak wajib. Ada aja. Kalau kita punya teman-teman yang masya Allah tidak mendukung ketakwaan, mbak, sulit rasanya kita untuk apa? Kita bertakwa kepada Allah Swt. Makanya Rasulullah SAW ya memperhatikan masalah ini. Kata Rasulullah Almar wa ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama temannya. Kalau kita ingin betul-betul bertakwa, kita harus bisa mau untuk mencari teman-teman yang betul-betul mendukung ketakwaan. Ya, dan meninggalkan teman-teman dalam artian ya, bukan meninggalkan sama sekali, tapi kita berusaha untuk apa? mendakwahi mereka, tapi jangan mereka jadikan teman akrab, teman-teman yang bisa menyebabkan kita akhirnya terhalang dari ketakwaan. Ya. Makanya kata para ulama, <clears throat> tanda teman yang baik itu yang seperti apa? Tanda teman yang baik itu yang membuat kita itu semangat dalam kebaikan. Tanda teman yang buruk itu seperti apa? Kalau kita bergaul sama mereka membuat kita malas dari ketaatan. Itu tandanya teman tersebut tidak tidak baik untuk kebaikan kehidupan kita. Ya sudah, kita berteman nggak masalah, tapi kita tetap jaga jarak dengan dia. Tapi kita dakwahi terus. Ya, kita ajak, ayo yuk ngaji yuk, sholat yuk, ya daripada kamu nongkrong-nongkrong di sini nggak ada manfaatnya ngobrol mendingan kita ngaji kita sholat dan yang lainnya subhanallah ikhwata Islam azani Allah wa <clears throat> yang ketiga yang membuat kita takwa apa apa yang membantu ketakwaan kita saudara-saudaraku sekalian yaitu kita membutuhkan kesungguhan kesungguhan untuk bertakwa Pak kalau nggak sungguh-sungguh hati-hati kalau kita tidak sungguh-sungguh, setan itu sungguh-sungguh menyesatkan kita. Iblis sudah bersumpah. Apa kata iblis? Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Iblis nggak nggak nggak main-main ngomong seperti ini, Mas. Iblis 24 jam terus bersungguh-sungguh bersama bala tentaranya untuk menyesatkan kita. Kalau kita nggak sungguh-sungguh juga kalah. Ya. Maka dari itulah penting kita harus ada sungguh-sungguh ini. Saya harus. Makanya ketika Rasulullah mensifati tiga orang yang merasakan manisnya iman siapa? Rasulullah salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga orang, siapa yang ada tiga perkara, siapa yang tiga perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Yang kedua dia mencintai temannya karena al karena Allah bukan karena dunia. Yang ketiga dia tidak mau kembali kepada kekafiran seperti ia tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka. Gak mau dia, baik lagi ke dunia yang dulu. Ya. Gak mau saya. Mendingan saya miskin daripada saya harus balik lagi kemana? Ke dunia saya yang hitam. Saya tidak mau masuk neraka. Masya Allah. Kalau seperti ini berarti sungguh-sungguh nih orang. Yang seperti ini berarti sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah dan merujuk ya dan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala saudara-saudaraku sekalian. Ya. Dan tentunya <clears throat> tes tes. Tentu tes tes. Tentunya saudara-saudaraku sekalian. Kesung tes tes. Kenapa ya? Mati-mati terus. Tes. Ya, tentunya saudara-saudaraku sekalian, kesungguhan ini harus ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan dalam bersungguh-sungguh bertakwa. Ya. Apa itu? Yang pertama, kita harus mempelajari Langkah-langkah se setan. Kita harus tahu langkah setan ini. Yang karena sebutkan dalam Al-Qur'an Allah mengatakan apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah. Rupanya Allah menyebut di situ langkah setan tuh banyak Pak, khutuwat, makanya jamak. Allah tidak mengatakan langkah satu, enggak. Allah mengatakan langkah-langkah setan. Berarti langkah-langkah setan berapa? Banyak. Iblis itu sudah hidup sebelum Nabi Adam. Umurnya ribuan tahun. Bapak yang tua ini umurnya berapa, Pak? 60. Masya Allah. Lebih tua mana sama iblis, Pak? <laughs> Tentunya lebih pengalaman iblis, Pak. Dalam menggoda manusia, iblis sudah pengalaman. Sudah tahu betul bagaimana menggoda seorang manusia. Iya. Makanya <clears throat> iblis kalau menggoda orang ahli ibadah tahu caranya. Kalau ada orang yang sedang rajin nuntut ilmu tahu iblis cara menggodanya. Kalau ada orang yang sedang apa namanya ya uh, gandrung ini masya Allah menjalankan sebuah sunnah Rasul iblis tahu cara menggodanya pak. Nah yang kita butuhkan ini kita harus kenal apa jalan-jalan iblis ini. Ya. Ada sebuah buku yang sangat bagus mungkin nanti suatu ketika kita akan bahas ya. Namanya Talbis Iblis. Yang ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Di situ beliau menceritakan bagaimana talbis iblis kepada para penuntut ilmu. Talbis iblis kepada para ulama. Talbis iblis kepada para ahli ibadah. Di masing-masing orang itu sama iblis didatangi dari jalan yang berbeda-beda. Iblis itu berusaha mempelajari ini orang kelemahannya apa Wah oh, ini orang kelemahannya perempuan nih. Wah didatangkan dari jalan itu. Ini orang lagi senang sepak bola nih, masuk tuh dari sepak bola. Wah dijadikan dia senang sepak bola. Oh sampai sampai jam 2 malam sholat, bukan sholat tahajud pak, menonton Piala Champion. Ya, masya Allah. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyaku. Pintar iblis itu. Makanya kita penting sekali untuk mempelajari apa? Langkah-langkah Syaitan itu. Apa langkah-langkah syaitan? Hmm, kita tidak akan bahas sekarang. Karena ini bukan pembahasan kita. Terlalu panjang pembahasannya ya, akhi. Kalau berbicara tentang langkah-langkah syaitan. Yang jelas ya, akhi. Mempelajari langkah-langkah syaitan itu termasuk bentuk salah satu jihad melawan syaitan. Ya. Yeah. Kita harus berjihad melawan syaitan. Jangan, jangan, jangan jadikan setan sebagai teman kita. Allah mengatakan inna syaitan lakum aduun fattakhidhu aduwa. Syaitan itu musuh kamu kata Allah. Ambil dia sebagai musuh, jangan jadikan teman. Maka dari itu hati-hati. Setan bisa masuk dari HP, Pak. HP itu banyak setannya loh. Setannya bisa YouTube, setannya bisa WhatsApp, ya setan <laughs> banyak banget dah. Iya. Akhirnya banyak memalingkan kita dari zikir kepada Allah, ya kan? Hati-hati. Ya kalau kita misalnya lebih sibuk sama yang mubah, meninggalkan sesuatu yang meninggalkan sesuatu yang sifatnya taat, berarti kita sudah masuk dalam langkah-langkah setan. Secara kita tidak sadar gitu loh. Iya. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Nah itu apa? Jadi kesungguhan dalam bertakwa yang sangat tes. Yang sangat kita butuhkan adalah diantaranya itu mempelajari apa pak? Langkah-langkah apa? Syaiton. Harus kita mempelajari langkah-langkah syaiton. Yang kedua, yaitu kita berusaha untuk mempelajari tes tes. Kita berusaha untuk mempelajari kelemahan jiwa kita apa kenali diri, kenali diri mas. Saya ingat waktu dulu SMP itu ada pelajaran mengenal diri, Apa namanya ya? Iya. Jadi kita ini penting mengenal diri kita bagai <clears throat> apa sih? Apa diri kita? Cuman kan kalau di pelajaran waktu itu cuma sebatas dunia aja ya belajar tentang bakat kita apa sih, kemampuan kita apa sih. Tapi kalau dalam masalah agama kita penting juga belajar. Kita harus kenal diri kita ini, kelemahan saya apa sih? Nah, kalau kita tahu kelemahan kita di sini, di situlah kita harus jaga, Pak. Kalau antum lo, ya antum istilahnya kalau kita punya benteng ya. Kalau musuh kan nyari kelemahan benteng itu, paling lemah, paling yang mana ini? Itu yang akan diserang. Ya kalau kita tidak segera untuk memperkuat yang lemah itu, hancurlah kita. Demikian pula sama. Ya. Manusia, setiap manusia pasti punya kelemahan masing-masing. Maka iblis berusaha untuk masuk dari sisi kelemahan itu. Penuntut ilmu biasanya kelemahannya Pak suka banyak kurang memperhatikan hati. Akhirnya ketika dia nuntut ilmu banyak ilmunya kena sombong. Kena kita apa? Sombong, ujub, merasa lebih baik daripada orang lain. Wah, Masya Allah. Kena tuh sama iblis. Ahli ibadah, kelemahannya suka terkadang lupa untuk menjaga keikhlasan. Ya, akhirnya iblis masuk dari sisi keriaknya itu, Pak. Ya, tolak tahajud aja selfie, masya Allah, lagi tahajud. <laughs> ya. Nah ini Kelemahan-kelemahan ini yang harus kita jaga saudara-saudaraku sekalian. Kita harus tahu, saya ini lemahnya kalau menghadapi game. Wah, saya soalnya kalau sama game tuh senang banget. Ya Allah, ya Rabbi, gimana ini ya? Nah, di situ kita harus hati-hati, Pak. Jangan sampai setan masuk dari situ, kita akhirnya sibuk sama apa? game, lupa baca Quran, dikir juga jarang dan yang lainnya. Akhirnya tertawa setan berhasil. Iya. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. <clears throat> Karena perkara yang mubah bisa menjadi pintu setan tidak? Bisa. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah di antara cara tata cara iblis untuk menggoda manusia adalah disibukkan dengan yang mubah untuk meninggalkan apa? perkara yang sifatnya ketaatan. ya, Maka hati-hati di situ. Kita harus berjaga di tapal batas istilah Makanya Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 200 ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman sabarlah dan kuatkan kesabaran kalian dan berjagalah di tapal batas. Ya, maksudnya berjaga tapal batas bagaimana? Jadi kalau ada kalau dulu itu Pak ya, negara Islam itu ada tapal batas kota antara yang merupakan ya batas negara gitu ya. Nah, harus dijaga itu supaya musuh tidak masuk dari arah situ. Nah, demikian pula kita. Kita harus berjaga di tapal batas dengan cara mengetahui apa kelemahan-kelemahan saya, apa yang akan bisa dimasuki oleh iblis dari situ mata bisa jadi apa namanya pintu setan nggak mas? Oh iya, kuat banget. Ya, mata ini kuat banget. Makanya Allah memerintahkan kita untuk menentukan apa? Pandangan. Sebab kalau mata kita kita lemparkan begitu bebas ke sana kemari, hati pun ya bisa ber, bisa berkarat itu, Pak. Makanya Allah mengatakan wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim katakan kepada kaum mukminin hendaklah mereka menundukkan apa? pandangan. Pikiran bisa jadi pintu setan nggak Pak? Sangat. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, aslu kulli khair wa aslu kulli syarr al fikr. Asal segala kebaikan dan asal segala keburukan nih. Apa itu? Pikiran. Sebab kalau kita sibuk mikirin sesuatu akan menimbulkan niat. Ketika sudah berubah jadi niat akan beru, ya, menimbulkan perbuah perbuatan. Jendelanya apa? Mata. Ketika seorang istri ngeliatin suami kekurangannya, dipikirin aja kekurangannya itu. Akhirnya apa? Ada niat muncul ya, ketidaksukaan kepada suami. Akhirnya apa? Menimbulkan ketidaktaatan kepada suami. Gara-gara apa? Mikir. Pikiran itu berubah niat. Ketika seorang pemuda melihat akhwat cantik, uh, dipikirin lagi, aduh, andai, andai, andai gitu kan. Akhirnya berubah jadi apa? Niat. Niat pengen deketin. Iya enggak? Iya. Makanya siapa yang bisa menjaga pikirannya, dia akan bisa menjaga niatnya. Dan siapa yang bisa menjaga niatnya, dia akan bisa menjaga perbuatannya. Maka kalau kita ingin bisa menjaga perbuatan kita, jagalah niat kita. Kalau kita ingin bisa menjaga niat kita, jagalah apa? Pikiran kita. Dan kalau kita ingin menjaga pikiran kita, jagalah mata kita. Karena maka mata adalah jendela hati kita. Ya. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal iman. Jadi ini ya <clears throat> mengenali diri, kenali diri kita. Saya siapa? Apa kelemahan saya? Kelemahan itulah yang harus saya ya berusaha untuk jaga. Jangan sampai itu jadi pintu setan masuk ke dalam diri saya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. <clears throat> Kita lanjutkan hadisnya, sudah kita berbicara tentang takwa Kata Rasulullah Usikum bitaqwallah Aku wasiatkan kalian untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i taah dan mendengar dan taat kepada pemimpin. Masya Allah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Islam mewajibkan rakyat untuk taat kepada siapa? Pemimpin. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa athi'u rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah taati Rasul dan ulil amri. Tapi subhanallah ya ayat itu Allah mengatakan taati Allah, taati Rasul, tapi untuk ulil amri tidak diulangi taatinya. Ya. Allah mengatakan taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Maksudnya kenapa? Karena menaati ulil amri itu mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sebab kalau ulil amri memerintahkan kita maksiat apa kita taati, Pak? eh kamu berzina sono nggak boleh ya maka dari itu Allah tidak mengulangi kata-kata atiu itu kenapa karena ketaatan kepada ulil amri itu tidak berdiri secara ya sendiri tapi ia mengikuti kepada ketaatan Allah dan Rasulnya saudara-saudaraku sekalian menaati ulil amri itu ya akhir Islam azan ya Allah wa yakum harus dalam keadaan dalam segala keadaan <clears throat> baik ketika kita lagi ridho atau kita tidak ridho, kita sedang senang ataupun kita tidak senang. Ya, baik itu keputusan ulil amri itu menguntungkan diri kita ataupun tidak menguntungkan diri kita, tetap mendengar dan taat. Masya Allah. Ya kalau lagi nguntungin sih enak pak yang susah itu kalau nggak lagi nggak nguntungin itu pak ya wah banyak diantara kita kalau keputusan ulil amri itu merugikan kita nggak nguntungin kita wah yang ada caci maki ya nggak iya Ya. Sementara Rasulullah SAW mengatakan usikum ya bertakwalah wasam sami ta'ah, Dengar dan taat. Bahkan hadis-hadis yang banyak menunjukkan bahwa kita wajib mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun pemimpin itu zalim sekalipun juga. Sebutkan dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan tidur. <laughs> Paling depan tidur. Rasulullah saw Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, maju lagi katanya, maju lagi, bisa enggak Iya. Silakan Pak yang kosong-kosongnya itu diisi aja biar teman-teman kita bisa mengisi kekosongan. Kita lanjutkan saudara-saudaraku sekalian. Kata Rasulullah, "Yakunu ba'di a'immah." Nanti akan ada setelahku pemimpin-pemimpin yahtaduna bi hadi wa yastannuna bi sunnati yang akan mengambil petunjuk selain petunjukku dan akan mengambil sunnah selain sunnahku coba perhatikan hadis ini mas ya saudara-saudaraku sekalian akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku wasayaqumu fihim rijalun dan akan dan akan ada pada mereka pemimpin-pemimpin kulubum kulubu syayatin hatinya hati setan fi juthmanil ins dalam badan manusia hatinya setan badannya manu jahat maksudnya ini pemimpin <clears throat> lalu ada seorang sahabat bertanya ya Rasulullah ya apa yang kau perintahkan kepada kami kalau kami menemukan pemimpin seperti itu ya Rasulullah? Hatinya hati setan, badannya badan manusia. Apa kata Rasulullah? Isma wa ati wa in duriba dhahruku Dengarkan dan taatlah kepada dia walaupun kamu dipukul dan hartamu diambil. Sebagian orang di zaman ini ada yang berusaha untuk mendoifkan tambahan walaupun kamu dipukul dan hartamu diambil. Namun alasan mereka sangat sangat lemah. Kenapa? Pertama, hadis ini diriwayatkan Muslim dalam sahihnya. Yang kedua, tambahan seorang perawi yang sikot itu diterima. Yang ketiga, wasiat-wasiat khulafa Rasidin sama dengan wasiat Rasulullah seperti diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, "Ya, hendaklah kamu menaati pemimpinmu walaupun pemimpin menzalimimu." juga wasiat Umar bin Abdul Aziz ya dan ini menjadi ijma para ulama yang akan Islam azani Allah wa iyakum lihat bayangkan Pak <clears throat> kata Rasulullah dengar dan taat walaupun ia memukulmu dan mengambil hartamu wah oh, berat berat gimana kalau rumah kita digusur nggak diganti lagi pasti kita akan marah kan wah ya ternyata Rasulullah SAW menyuruh apa tetap dengar dan taat wah masya Allah subhanallah luar biasa iya Rasulullah SAW akhul Islam mengapa menyuruh kita untuk bersabar menghadapi kezaliman pemimpin karena ya kezaliman pemimpin itu <clears throat> mudaratnya lebih kecil daripada pemberontakan kalau memberontak, mudorotnya jauh lebih besar. Makanya lihat sejarah pemberontakan dari zaman ke zaman. Hasilnya gimana? Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah sudah mengulas masalah ini. Beliau berkata, nasib pemberontak itu kalau kita melihat sejarah tidak lepas dari dua. Pertama, selalu habis dihabisi oleh pemimpin yang ada. Atau yang kedua menang. Menang, Pak. Tapi biasanya dia akan kembali di digoyahkan. Itu selalu, Pak. Makanya dari itulah ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Kalau kita baca sejarah orang-orang yang menjadi pemimpin karena dia memberontak, dia selalu hasil akhirnya diberontak lagi mas hasil akhirnya apa diberontak lagi kenapa <clears throat> karena dasarnya nggak kokoh kalau antum memberontak pemimpin yang ada habis tapi kan pengikutnya ada pak dan pengikutnya akan menyusun kekuatan lagi dan dia akan membalas untuk memberontak lagi suatu ketika dan akan terus seperti itu Makanya yang akhwal Islam azan ya Allah, tidak ada satupun nabi yang diperintahkan memberontak. Ada nggak nabi diperintah memberontak? Nabi Musa apa disuruh memberontak kepada Firaun? Enggak. Disuruh hijrah. Ke mana? Ke Betul Maqdis. Nabi Muhammad apa disuruh berontak ke tirani Quraisy? Enggak, disuruh hijrah. ke mana? Ke kota Madinah. Enggak ada satupun nabi yang mereka diperintahkan oleh Allah untuk memberontak ya kalau Islam azan ya Allah Memang sebagian tabiin ada yang terjadi pemberontakan tapi lihat hasil akhirnya Pak. Di zaman Hajjaj bin Yusuf waktu itu ya para tabiin bangkit untuk berontak waktu itu di di di Kufah. Terjadilah perang melawan Hajjaj bin Yusuf yang merupakan panglima perangnya Abdul Malik bin Marwan. Iya. Ta tadinya pasukan hajat hampir kalah, Pak. Tapi hajat pinter. Iya, akhirnya pemberontak pemberontak itu dihabisin, Pak. 120 ribu kaum muslimin dibunuh secara pelan-pelan. Pelan-pelan tau nggak? Pelan-pelan. Cungkil matanya dulu, ya digunting dulu, habis sampai mati. Itu yang jumlahnya ada 120 ribu. Demikian akhul Islam, makanya pemberontakan itu tidak menguntungkan, Pak, di mana-mana. Makanya kata para ulama, ya, setelah melihat sejarah-sejarah pemberontakan itu, lebih baik kita dipimpin oleh pemimpin yang zolim daripada fitnah yang terus-menerus tanpa ada hentinya. Ya. Lebih baik kita sabar maksudnya menghadapi pemimpin yang zolim. Kenapa? Kalau kita sabar, Insya Allah kesabaran kita akan memberikan hasil. Saya berikan bukti. <clears throat> Di zaman Imam Ahmad bin Hambal. Tahukah kalian, Imam Ahmad bin Hambal disiksa dua tahun lamanya dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad hidup di bawah zaman tirani Mu'tazilah. Dan Anda tahu Mu'tazilah itu Pak keyakinannya kufur, Pak. Mu'tazilah itu mengatakan akal lebih tinggi daripada Al-Qur'an dan hadis. Mu'tazilah mengatakan, Pak, Allah tidak punya sifat. Mu'tazilah mengatakan, Pak, Al-Qur'an mah makhluk. Karena Al-Qur'an makhluk boleh dikritik oleh akal. Kufur nggak seperti ini, Pak? Imam Ahmad saja mengatakan siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk kafir. Tapi Imam Ahmad belum mengkafirkan khalifah makmun dan khalifah-khalifah yang menyeru kepada Al-Quran makhluk karena adanya syubhat. Iya. Sampai Imam Ahmad ditangkap. Dan banyak ditangkapi dari para ulama Islam. Imam Syafi'i kabur ke Mesir. Iya. Maka Imam Ahmad disiksa, dicambuk setiap hari, dicambuk untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi Imam Ahmad sabar, sabar, sabar. Gak mau beliau mengucapkan. Sampai-sampai ada salah satu muridnya berkata, Ya Ababdillah, bukankah kalau darurat gak apa-apa? Udah ucapkan aja, gak apa-apa. Kata Imam Ahmad, kamu keluar. Kamu lihat apa yang ada di luar sana. Keluar ternyata di luar ribuan orang siap-siap siap-siap mencatat perkataan Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, kalau aku mengucapkan, berapa ribu orang yang akan aku sesatkan. Maka Imam Ahmad bertahan. Akhirnya sampai terjadi apa? terjadi dialog <clears throat> seorang ulama ahlu sunnah melawan pentolan Mu'tazilah Ibnu Abi Duat di hadapan Khalifah Al-Wathiq Billah waktu itu dipanggil si ulama ya ulama ahlu sunnah saya lupa namanya Ahmad bin siapa gitu dalam keadaan terikat di borgol kemudian dia mengucapkan Assalamualaikum ya Amirul Mukminin <clears throat> tapi tidak dijawab karena Al-Wathiq menganggap ya ahlu sunnah waktu itu kafir. Kemudian kata Al-Wathiq apa? Jidal dia, jidal. Kata ulama ahlu sunnah ini, Hai Amirul Mukminin, bagaimana saya hendak dijidal sementara saya diborgol seperti ini? Yaudah, lepaskan dulu, lepaskan. Setelah itu Amirul Mukminin berkata, jidal dia, jidal dia, debat dia, debat dia. Apa kata ulama al-sunnah wal jamaah? Boleh saya bertanya yang terlebih dahulu? Silakan. Yang kalian yang yang kalian serukan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Itu diketahui tidak oleh Rasulullah? Palas, ya, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Apa kata siapa Al-Wasit? Apa kata Ibnu Abi Duat? Mereka enggak tahu. Kata ulama al-sunnah apa? Subhanallah. Yang tidak diketahui oleh mereka kalian ketahui. Hebat benar kalian. Kata Ibn Abi Duat apa? Coba ulangi ucapanmu. Yang kamu dakwahkan bahwa Al-Quran makhluk itu Al-Quran itu makhluk Diketahui enggak oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali? Oh diketahui Iya yeah. Baik Kalau mereka tahu, mereka mendakwahkan tidak? Tidak Subhanallah. Kenapa kamu mendakwahkan apa yang tidak didakwahkan oleh mereka? Diam pak, gak usah jawab gitu ya. Si pentolan Mu'tazil ini gak bisa jawab. Maka Al-Wathiq Billah pun langsung masuk ke kamar sambil nutup apa? Nutup mulut gitu. Dan berkata, benar juga kata Syekh ini ya. Kalau mereka tahu tapi tidak mendakwahkan, kenapa harus didakwahkan? Akhirnya dia mengumumkan, lepaskan semua yang di penjara. Termasuk Imam Ahmad dilepaskan, Bayangin dua tahun lamanya disiksa, remuk tuh Pak. Dibawa ke rumahnya Imam Ahmad bin Hamba Dalam keadaan beliau Masya Allah. Maka berkumpullah para apa? Pukuh Baghdad. Para ahli-ahli fikih dan ulama Baghdad di rumah Imam Ahmad. Apa kata mereka? Ya Aba Abdillah. Inna hadal amra qad Urusan ini tampaknya sudah berat ini. Al-Wasik ini kayaknya nggak bisa kita biarkan, ya Abu Abdillah. Kita harus memperontak. Kita punya kekuatan. Kita lebih banyak. Tapi subhanallah Imam Ahmad udah dua tahun disiksa. Apa jawaban Imam Ahmad? Adima, adima. Jangan sampai darah kaum muslimin terkucur gara-gara kalian. Datang Latansi'unna yadan min ta'ah. Jangan kalian cabut ketaatan kalian. Maka Imam Ahmad membawakan dengan sanad-sanad yang sahih ke Rasulullah kewajiban untuk sabar mengabari pemimpin apa? Yang zolim. Bayangin Pak, beliau udah disiksa dua tahun Pak. Coba kalau antum yang digituin. Diajak pemberontak, ayolah. Saya ini dua-dua tahun nih siksa nih. <laughs> Iya kan? Imam Ahmad tidak dengan ilmu beliau berbicara, bukan dengan emosi. Inilah hebatnya ulama, Pak. Sabarlah, sabarlah. Bersabarlah mereka ya, akhi. Gak lama, Pak. Gak lama, dua tahun toh. Dua tahun al wasik meninggal dunia. Digantikan oleh Al-Mutawakkal, al mutawakil Allah. Rupanya al Mutawakil Allah diam-diam mencintai Imam Ahmad. Maka diangkatlah Imam Ahmad. Ulama-ulama Mu'tazilah gantian dimasukin ke penjara semuanya. Sunnah diangkat setinggi-tingginya. Karena kesabaran. Bayangkan kalau waktu itu Imam Ahmad tidak sabar. Yang ada yang terjadi apa Pak? Fitnah yang tidak akan pernah berhenti. Tapi dengan kesabaran, Masya Allah. Memang sabar itu nyebelin Pak sabar itu panas. Iya. Banyak orang menganggap sabar itu identik dengan apa sih namanya? pengecut. Allah, ente sabar apa pengecut katanya gitu. Banyak orang berkata, apalagi kalau preman, sampai kapan kita sabar? Iya. Selalu begitu, Pak. Sampai kapan kita sabar? Ya Allah. Kan Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bersama orang yang sabar itu maksudnya apa? Maksudnya bersama bersama orang sabar dengan pertolongannya, inayahnya dan yang lainnya. Pasti kesabaran itu hasilnya lebih manis dari madu, Pak. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal Sabar menghadapi pemimpin yang zolim pada waktu itu. Ternyata Allah dengan kesabaran mereka Allah gantikan dengan yang lebih baik, masya Allah. Sunnah dibela, iya. Luar biasa. Makanya ya akhwan Islam azani Allah wa yakum. Ini kita patut kita jadikan ambil pelajaran loh mas. <clears throat> Ambillah pelajaran ini. Iya. Akhi, bagaimana kejamnya Fir'aun? Anda tahu kejamnya Fir'aun? anak-anak kecil dibunuhin, disembelihin, Banu Israel disiksa, ya, ya akal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Apa kata orang-orang Banu Israel kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam ini dalam surat Al-Araf ya, yang punya Al-Quran bisa baca dalam surat Al-Araf tentang kisah ya Nabi Musa menghadapi Firaun ayat 128 sampai 137. وقال الملأ من فرعون من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي ونستح wa نساءهم وإن فوقهم قاهرون berkalah berkatalah para pembesar kerajaan yang ada di sekitar Firaun hai hey, Firaun apakah kamu hendak membiarkan Musa dan Musa ya apakah kamu akan membiarkan Musa dan kaumnya itu berbuat kerusakan di muka bumi dan membiarkan mereka mencaci maki Tuhan kita Lihat ya. Jadi mereka menuduh Nabi Musa yang berbuat keru kerusakan. Ya. Apa kata Firaun? Sanuqatilu abna'ahum. Kita akan bunuhi anak-anak mereka. Wa nastahyi nisa'ahum dan kita akan hidupkan, biarkan hidup anak-anak wanita mereka. Dan kita kuasa mampu melakukan itu. Apa kata Nabi Musa di ayat 128-nya? Ini 127-nya ya. Ya 128-nya Allah firman. Qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru. Berkatalah Musa kepada kaumnya, minta tolong kalian kepada Allah dan sabarlah. Kenapa? Karena waktu itu mereka lemah, tidak punya kemampuan. Minta tolonglah kepada Allah dan sabarlah. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal 'aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya bumi itu milik Allah yang akan Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya dan akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Apa kata Banu Israel, Pak? Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di majitana. Hai Musa, kami ini sudah disiksa sebelum kamu datang. Dan setelah kamu datang pun kami tetap aja disiksa. Kata siapa? Kata Banu Israel. Maka Nabi Musa berkata apa? Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzuru kaifa ta'malun. Tuhan kalian pasti akan membinasakan musuh kalian itu kalau kalian sabar. Iya, dan Allah akan Allah jadikan kalian pemimpin-pemimpin di muka bumi lalu Allah akan melihat apa yang kamu kamu lakukan itu. Maka rupanya Pak Banu Israel pun sabar menghadapi siapa? Firaun. Apa yang terjadi dari ayat 137-nya Allah mengatakan apa? Wa awrathna al-qawma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang baik kepada Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Ya, setelah bersabar menghadapi Fir'aun, menghadapi Fir'aun, Pak, Banu Israel, hasilnya gimana? Menang enggak? Menang. Fir'aun ditenggelamin enggak? Tenggelamin. Itulah cerita-cerita tentang hasil kesabaran. Maka dari itulah saudaraku, ya. Bersabar itu bukan berarti kita diam bersabar sambil terus berusaha bertakwa sambil terus kita yang ngaji sambil kita terus beramal soleh sabar maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini apa ini dalam hadis yang sedang kita bahas ini dan mendengar dan taat walaupun kalian dipimpin oleh hamba saya jadi ya akhi kita harus mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun dia zo zolim. Tapi kan Ustadz itu untuk pemimpin muslim. Kalau pemimpinnya non muslim gimana? Apakah kita tetap mendengar dan taat? Kata para ulama, kalau pemimpinnya non muslim dan kita memang tidak mampu untuk menggantikan dia dan kalau kita ya tidak mau menaati malah menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka lebih baik apa? bersabar dan tetap mengikuti aturan-aturan yang tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Buktinya Fir'aun. Fir'aun Muslim? Bukan. Apa perintah Nabi Musa kepada Bani Israel? Sabar. Iya. Nah ini saudara-saudaraku sekalian. Karena Islam itu Pak, tidak ingin. Dan Islam itu bukan hanya sebatas semangat. Semangat, semangat. Ayo tegakkan khilafah. Iya. Bukan begitu cara Islam, Islam pun tujuannya bukan untuk menegakkan khilafah ya. Islam itu tujuannya supaya manusia hanya beribadah kepada kepada Allah. Adapun khilafah itu sudah janji dari Allah, sudah janji buat siapa? Orang yang beriman, beramal soleh dan mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Ya. Ya kota Islam azan ya Allah wa yakum sekarang gimana ya Ustadz ya kita pengen punya pemimpin kayak Umar bin Khattab gitu loh aduh menghayal pengen punya pemimpin kayak Umar ya. coba dengarkan perkataan Al-Imam At-Turtusi Al-Imam At-Turtusi berkata dalam kitab beliau Tajul Muluk ya Walaziltu sami'tu nas yaqulun Aku senantiasa mendengar ucapan orang-orang berkata begini. Fakama takununa yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian berada di suatu keadaan, demikianlah keadaan pemimpin kalian. Hatta wajadtu misdaqa dzalika fi qauli ta'ala. Sampai akhirnya aku dapat firman Allah yang membenarkan ucapan tersebut. Itu firman Allah dalam surat Al-An'am. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan untuk orang zolim itu pemimpin dari kalangan orang zo zolim juga disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Kata-kata nuwali di sini wal, dari kata wali, ya jamaknya aulia, ya. Dan di antara makna wali disitulah pemimpin, di antara makna wali. Berarti apa? Dan demikianlah kami jadikan untuk orang zolim itu pemimpin bagi orang zolim juga, dari orang zolim juga disebabkan perbuatan mereka. Jadi kalau kita rakyatnya berbuat zolim, ya Allah kasih pemimpin yang sama. Ya. Makanya Abdul Malik bin Marwan berkata kepada rakyatnya, "Hai rakyatku, ansifuni, kalian berbuat adillah kepadaku." Turiduna minna sirata Abi Bakrin wa Umar. Kalian ingin aku seperti Abu Bakar dan Umar. Sementara kalian sebagai rakyat nggak kaya mereka. Malu dong. Ya, kita pengen punya pemimpin kayak Umar. Kita rakyatnya nggak kaya rakyat Umar. Gimana? Kalau kita ingin punya pemimpin yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, Pak, kita rakyatnya pun juga harus mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi sebetulnya pemimpin itu sesuai dengan keadaan apa? Rakyat. Benar kata Ibnu Qayyim bahwa pemimpin itu cerminan rakyat. Kalau rakyatnya garong, pemimpinnya nggak jauh. Kalau rakyatnya bencong, pemimpinnya bencong. Ya. Maka dari itulah ya akhwat Islam. Nabi Muhammad SAW, apakah sibuk berdakwah? Ayo kita tegakkan khilafah, enggak? Beliau sibuk memperbaiki individu-individu masyarakat. Iya. Makanya Allah mengatakan dalam surat uh, Al-Anfal ya, Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah pemimpinnya. Eh bukan sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Berarti perubahan dari mana? Dari diri sendiri. Setiap kita harus mau berubah, harus. Setiap individu muslim harus mau berubah, harus. Sekarang Pak, masyarakat kita ini lebih banyak lebih mendahulukan adat daripada syariat, Ada pemuda ngomong ke emaknya, "Mak, saya pengen nikah sesuai syariat. Enggak, pokoknya harus ikut adat. Mending adatnya enggak enggak bertentangan dengan syariat. Lah kalau bertentangan syariat gimana? Suruh injak telur, mandiin kembang, ya, pakai sinden sekala, nyanyi-nyanyi, ada lagi, oh masya Allah, ya, organ tunggal, ya, dangdutan, puyeng-puyeng dah. Ya. Lihat Pak, untuk pernikahan aja susahnya minta ampun. Untuk menegakkan ilmu waris saja banyak masyarakat kita nggak nggak suka, nggak bagi rata aja maunya. Iya. Lihat ikhwatul Islam. Jadi yang salah siapa? Kita pengen punya pemimpin yang masya Allah gitu loh. Tapi kan rakyatnya begitu. Kita pengen pemimpin yang nggak korupsi, tapi rakyatnya sampai tingkat RT suka korupsi gimana pak? Iya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, nah ini jadi yang kita pikirkan sekarang bagaimana merubah masyarakat menjadi masyarakat yang bertakwa kepada Allah. Enggak usah jauh-jauh aduh pengen ngerubah negara yang bertakwa gimana, capek, Pak. Coba kamu merubah RT, tingkat RT dulu deh yang bertakwa pada Allah, capek itu juga nggak bisa. Jangan jauh-jauh tengah tingkat RT, Pak. Keluarga sendiri juga susah. Ya enggak, Pak? Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian. Nah, keluarga kita dulu kita bisa nggak ngurusin? Iya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyakum. Nah ini <clears throat> kita lanjutkan hadisnya. Kata Rasulullah SAW, wasam'i wa ta'ah. Mendengar dan taat. Ingat, mendengar dan taat kepada pemimpin muslim selama dia masih sholat ya alhamdulillah ya presiden kita insya Allah yang kita lihat sering sholat pak dan masih menegakkan sholat di tengah-tengah kita karena dalam satu riwayat lain mengatakan bahwa ma la ma'aqamu sholat selama masih menegakkan di tengah-tengah kalian sholat Alhamdulillah Pak syiar Islam di Indonesia adzan masih bebas di mana-mana adzan berkumandang alhamdulillah masih dibebasin bapak pakai jenggot alhamdulillah nggak dilarang ya walaupun pada instansi instansi tertentu dilarang ya ibu-ibu pakai cadar alhamdulillah nggak dilarang ya alhamdulillah masih kita diberikan apa kebebasan jadi yang kita lakukan sekarang tuh apa pak doakan kebaikan doain apa ya Allah berikan hidayah kepada pemerintahanku kalau Allah kabulkan doa kita insya Allah ya kebaikan buat siapa? Buat kita semua. Sekarang kalau kita doakan kecelakaan ya Allah binasakan mereka. Iya, kalau misalnya Allah kabulkan binasa, emang yakin gantinya lebih baik? Yakin enggak? Makanya Al Hasan Al Basri pernah mendengar doa seorang laki-laki begini. Ya Allah binasakanlah Hajat bin Yusuf. Oh ya, Hajat bin Yusuf kan kejam banget, Mas. Ya Allah binasakanlah hajat bin Yusuf itu. Apa kata Al Hasan Al Basri? Jangan kamu lakukan itu. Aku khawatir kalau ternyata Allah kabulkan doa kamu, lalu Hajat bin Yusuf meninggal dunia, mati. Ternyata digantikan dengan babi dan kera. Maksudnya penggantinya lebih buruk. Aduh, gimana coba? Dari mana kamu yakin bahwasanya penggantinya apa? Lebih baik. Dari mana kamu tahu? Ayo, silahkan. Yang jauh-jauh loh Pak. Ya. Setelah dulu demo besar-besaran melengsarkan Pak Soeharto, jangan jauh loh. Iya. Udah lengser Pak Soeharto. Sekarang baru ngomong, enakan zaman Soeharto ya dulu ya. Baru ngomong. Ya. Ya itulah hasilnya. Mana hasilnya? Memang benar kata para ulama. Para ulama sudah mewanti-wanti. Ya, oh hasil pemberontakan itu selalu hasilnya lebih buruk, akhi, setelah itu. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Saudara-saudaraku sekalian. Wasam'i wa thaah mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun kamu dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Mana mungkin hamba sahaya jadi pemimpin dalam Islam? Dalam Islam itu Pak, kalau ada pemimpin, pemilihan pemimpin, hamba sahaya itu pasti tidak boleh jadi pemimpin. Tak boleh. Semua ulama sepakat yang boleh jadi pemimpin itu syaratnya pertama muslim, yang kedua sehat, yang ketiga merdeka, yang keempat, dia punya wawasan yang sangat luas. Yang kelima, jiwa kepemimpinan leadership. Yang keempat, am kelima amanah dan kuat dia ya. ya di dalam menjalankan roda pemerintahan. Dia betul-betul paham tentang militer, taktik perang dan yang lainnya, perekonomian dan yang lainnya. Harus betul-betul menguasai itu. Itu syarat-syarat dalam Islam. Jadi kalau ada pemimpin, ada pemilihan nih dalam Islam, hamba saya nggak bakalan keterima. Tapi kok kenapa Rasulullah mengatakan begini? Walaupun kalian dipimpin oleh hamba saya. Di sini kita ambil sebuah faidah, Pak. Seakan Rasulullah mengatakan walaupun cara memilih pemimpin yang nggak sesuai syariat, Sebab kalau pemimpin hamba sahaya itu jadi pemimpin pasti caranya enggak sesuai apa? Syariah. Sebab kalau sesuai syariat hamba sahaya enggak mungkin kepimpin, kepilih, enggak mungkin. Selama-lamanya enggak mungkin. Hatta walaupun itu ya sebagai gubernurnya khalifah misalnya kalau ada khalifah enggak boleh gubernur itu apa? Hamba sahaya enggak boleh. Harus merdeka. Semua syarat semua ulama ijma adalah masalah ini. Jadi kenapa kok Rasulullah mengatakan begitu walaupun dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia? Maksudnya walaupun tata cara pemilihannya tidak sesuai apa? syariat. Tetap hasilnya wajib kita apa? taati, kita akui. Ini bantahan besar Pak buat pendapat sebagian ustadz-ustadz di zaman sekarang yang mengatakan katanya syarat ulil amri itu cara pemilihannya harus sesuai syariat. Kalau tidak sesuai syariat tidak disebut ulil amri. Ini pendapat batil. Iya. Yang bertabrakan jelas dengan hadis ini apa Islam azani Allah wa Mereka punya dalil rupanya, Pak. Itu dengan dalam satu riwayat ada lafaz begini. Wa in ta'ammara 'alaikum hab abdun habasyi yaqudukum bi bila Itu lafaz seperti itu. Yang itu jadikan hujah. Walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia yang membawa kalian kepada kita Allah. Kata mereka apa? Ini menunjukkan syarat ulil amri itu harus membawa kita kepada apa? Kitabullah. Berarti kalau ulil amri ini tidak membawa kepada kitabullah bukan ulil amri namanya. Subhanallah. Ini adalah mafhum yang bertabrakan dengan mantuk. Kalau dikatakan begini, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya yang membawa kalian kepada kita, apa kata dia? Berarti kalau tidak membawa kita kepada kitabullah bukan ulim, ini namakan mafhum, Mafhum ini nggak bisa dipahami demikian. Kenapa? Karena dalil yang lain yang tegas menyebutkan akan adanya pemimpin yang berhukum dan hukum selain Allah. Hadisnya sudah saya sebutkan tadi. Kata Rasulullah apa? Akan datang nanti yakunu ba'di a'immah. Mereka ya, yahtaduna bil haji. Mereka akan datang suatu nanti setelahku kata Rasulullah pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku. Mengambil sunnah selain sunnahku. Coba perhatikan Pak. Mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Petunjuk siapa yang diambil coba? kalau bukan petunjuk Rasulullah SAW. Mengambil sunnah selain sunnahku, sunnah siapa yang diambil kalau bukan sunnah Rasulullah SAW? Berarti ini Rasulullah tegas menunjukkan, Pak, akan ada pemimpin yang berhukum dan hukum selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apakah orang setiap pemimpin yang berhukum dan hukum selain Allah itu kafir? Siapa yang mengatakan setiap yang berhukum dan hukum selain Allah kafir, saya berani katakan itu khawarij. Siapa yang mengatakan setiap yang tidak berhukum dan hukum selain apa? Setiap yang berhukum dan hukum selain Allah itu kafir, saya berani katakan itu khawarij. Loh, Kok bisa, bisa begitu? Bukankah Allah berfirman wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang yang berhukum dan hukum selain Allah, maka dia kah? kafir. Kita katakan ayat itu sudah ditafsirkan oleh para sahabat. Ibnu Abbas dengan sangat yang sahih ketika menafsirkan ayat itu apa kata Ibnu Abbas? Ya, laisal kufru huna kama yafhamun. Wa innamal kufru alladhi la yanqulu 'anil millah, kufrun duna kufrin. Kafir yang dimaksud dalam ayat ini bukan seperti yang dipahami orang-orang Khawarij itu kata Ibnu Abbas. Akan tetapi kafir yang dimaksud dalam ayat itu adalah kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ia adalah kafir di bawah kafir maksudnya kafir ke kecil. Mas. Kenapa saya katakan orang yang ber, yang mengatakan siapa yang berhukum dan hukum selain Allah itu secara mutlak kafir itu khawarij karena setiap orang yang berbuat maksiat pun boleh kita katakan dia berhukum dan hukum selain Allah. Orang yang makan riba, riba hukum siapa? Hukum Allah? Bukan. Orang yang berzina, zina hukum siapa? Hukum Allah? Bukan. Orang yang mencuri, Mencuri hukum siapa? Hukum Allah? Bukan. Wala hatta antum ketika ngelihat perempuan cantik, wow gitu. Itu hukum Allah? Bukan. Ya Allah. Sekarang kalau Anda katakan berhukum dan hukum selain Allah secara mutlak kafir, berarti pelaku maksiat juga apa? Kafir. Oh, yang dimaksud berhukum di sini artinya membuat undang-undang kita katakan ya akhi. Ya. Bukankah di zaman Rasulullah SAW ada pemimpin yang dia tidak berhukum hukum Allah? Tapi Rasulullah tidak mengkafirkan. Siapa itu? Najasyi. Najasyi masuk Islam tidak pak? Masuk Islam. Selama dia setelah masuk Islam dia berhukum hukum Allah tidak pak? Hmm, tidak sama sekali. Dikafirkan Rasulullah? Enggak. Ketika Najasyi dapat Rasulullah dapat berita Najasyi meninggal dunia, Rasulullah mensolatkan tidak pak? Mensolatkan dengan solat gaib. Kalaulah orang yang berhukum dan hukum selain Allah mutlak kafir, tentu Rasulullah akan mengkafirkan Najasyi. Karena dia tidak berhukum dan hukum Allah ketika dia menjadi seorang pemimpin, Pak. Ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum. Iya. Yeah. Cuman masalahnya banyak di, antara kita menyempitkan makna hukum. Jadi hukum itu hanya sebatas potong tangan, potong tangan, rajam, ya, kisos. Masalah akidah nggak dimasukkan. Hukum keseharian seakan-akan bukan hukum Islam. Saya pernah, Pak. Ya, habis kajian saya diundang ke sebuah apa tempat kajian apa jamaah. Lalu ada seorang jamaah yang begitu menggebu-gebu, Pak. Negara kita ini negara togut tidak berhukum dan hukum Allah. Kafir mereka itu. Kalau dia ngambil minuman pakai tangan kiri, Pak. Saya bengong. Pak, boleh saya tanya, Pak? kalau makan minum pakai tangan kiri itu hukum apa ya pak? Diem dia. Emang berhukum dan hukum selain apa berhukum berhukum dan hukum Allah itu khusus hanya masalah potong tangan. Adapun kalau makan tangan kiri nggak termasuk itu. La ilaha illallah. Sempit sekali maknanya, Pak. Sempit maknanya seperti ini. Kita berhukum dan hukum Allah itu harus secara keseluruhan, Mas universal, hatta dalam cara cebok antum. Ya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, para ulama sudah memberikan perincian kapan orang yang berhukum dengan hukum selain oleh itu kafir, kapan belum kafir. Ada perinciannya itu dalam kitab-kitab akidah sudah dijelaskan oleh para ulama yang al Islam saudara-saudaraku sekalian. Nah disinilah saudaraku, ya, saya cuma ingin mengingatkan, ya di sini Rasulullah SAW mengatakan walaupun kalian dipimpin oleh apa? Hamba sahaya Ethiopia. Dan sudah saya sebutkan tadi Pak. Iya. Bahwa kenapa Rasulullah mengingatkan walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia padahal dalam syariat Islam hamba sahaya tidak mungkin jadi apa? Pemimpin. Seakan Rasulullah mengisyaratkan walaupun dia jadi pemimpin dengan cara yang tidak sesuai dengan syariah. Ya akal Islam. Antum tahu tidak, Mas? Yang pertama kali dicabut dari Islam itu apa? Dari apa e, tali Islam? Hukum. Coba dengarkan hadisnya Sahih Ibn, Ibn Hibban dan yang lain Imam Ahmad juga. Kata Rasulullah, "Latun qadanna ural Islami urwah urwah." tali Islam akan diputus seutas demi seutas. Kul ya kullaman qadatil urwah tashabbatan nasu billati taliha. Setiap kali tali itu putus, orang-orang akan berpegang dengan tali yang ada. Awwalu al-hukmu, yang pertama kali putus hukum kata Rasulullah. Wa akhiruha shalah, yang terakhir putus salat. Ternyata yang pertama kali putus apa? Hukum. Makanya kan sistem pemerintahan berubah di zaman khilafah Umayyah. Berubah jadi kerajaan kan? Sebelumnya khilafah alamin hajid Nubuah. Kemudian berubah jadi kera kerajaan. Tapi tidak ada satupun ulama yang mengkafirkan Hah? khilafah Umayyah, walau khilafah Abbasiyah, padahal sistem mereka sistem kera kerajaan berarti mereka berhukum dan hukum selain Allah tidak pak? ya enggak pak. okay. ya makanya saya pernah bertanya sama seseorang mas kamu bilang bahwa syarat negara Islam itu harus berhukum dan hukum Allah. Berarti saya boleh tanya enggak? Berhukum dan hukum Allah itu harus berapa persen, Mas? 100 persen, 100 persen kata dia. 100 persen. Berarti zaman khilafah Umayyah itu nggak 100 persen loh mas. Karena sudah berubah jadi kerajaan. Iya nggak? Khilafah Alamin Haji Nubuah berakhir sampai siapa? Al Hasan bin Ali bin Abi Talib. Setelah itu diambil oleh Mu'ah kemudian berubah jadi kerajaan. Iya nggak? Berarti zaman itu enggak 100% dong mas Kalau atas perkataan antum harus 100% Berarti khilafah Umayyah khilafah kafiroh Khilafah Abbasiyah apalagi Kalau khilafah Abbasiyah rata-rata banyak dikuasai oleh pemikiranmu Menurut kamu Mu'tazilah itu pemikirannya gimana? Orang yang mengatakan akal lebih tinggi daripada dalil gimana itu Pak? Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk gimana itu Pak? Emangnya itu bukan kekufuran? Jadi gimana itu? Berarti kalau syaratnya 100% nah, Semenjak khilafah Umayyah sampai zaman ini sudah kafir semua pak, hilang dah. Sudah tidak ada lagi negara Islam. Sudah tidak ada. Masya Allah. Ini jelas bertabrakan dengan ijma kaum muslimin dari zaman ke zaman. Pak. Wallah. Makanya dari itulah ya akhul Islam azan ya Allah. Islam tidak melihat berapa banyak. Siapa yang menolak syariat Islam satu saja dengan mengatakan syariat Islam ini sudah tidak relevan dalam Islam ini kafir. Walaupun cuma apa? Cuma satu. Dan siapa yang tidak melaksanakan hukum Islam sementara dia yakin bahwa hukum Islam itu yang paling baik. Adapun saya melakukan ini karena saya diancam kalau enggak gimana ketakutan dan yang lainnya ya atau karena mengikuti hawa hawa nafsunya walaupun dalam 50 permasalahan walaupun ya 50% lebih bahkan 80% lebih maka seperti ini belum di belum bisa dikafirkan mas kecuali kalau memang kufurnya kufur sorry jelas tegas kekafirannya sudah tidak ada keraguan lagi itu masalahnya hukum masalah kafir mengkafirkan berat loh mas Kafir mengkafirkan itu ada hukum tersendiri, ada perincian tersen, tersendiri. Sebetulnya sudah pernah saya bahas di hadis yang kedua. Ya, saya waktu itu membahas tentang masalah kufur dan saya sebutkan tentang bagaimana perincian kafir mengkafirkan, syarat-syaratnya yang terpenuhi dan yang lain. Yang jelas Pak Ahlussunnah wal Jamaah bukan orang yang mudah mengkafirkan. Tidak setiap orang yang jatuh kepada kekafiran langsung apa? Dikafirkan harus ditegakkan padanya apa? Hujah. Rasulullah pernah bercerita dahulu kata Rasulullah, ada seorang ayah memanggil anak-anaknya, "Hai anakku, kalau aku nanti mati, tolong bakar mayatku." Kemudian abunya sebagiannya kamu buang ke laut, sebagian lagi kamu kamu buang ke darat. Kalau memang Allah mampu membangkitkan aku, pasti Allah akan mengadab aku dengan adab yang sangat pedih maka kemudian anak-anaknya pun melakukan itu maka Allah membangkitkan si si fulan ini lalu Allah berfirman kenapa kamu lakukan itu apa kata dia ya Allah kan aku takut kepada engkau lalu Allah maafkan dia Syekhul Islam Taimiyah mengambil sebuah faedah penting dari hadis ini apa kata Taimiyah orang ini meragukan kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia Sedangkan ragu terhadap kemampuan Allah untuk pembangkutan manusia termasuk apa? Kufur besar. Tapi ternyata Allah masih memaafkan karena kebodohan dia. dia Ini akal Islam. Berarti tidak setiap orang yang jatuh kepada kufur besar itu bisa dicap kafir, nggak bisa, Pak. Tak dulu kita lihat dulu keadaannya. Harus terpenuhi syarat-syaratnya. Tidak semudah itu. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Pak paling hati-hati dalam masalah apa? Kafir mengkafirkan. Bahkan Ibnu Al-Wazir bin Hubairah berkata, "Al-khata fil 'afwi ya khairun min al-khata fil 'uqubah." Salah dalam memaafkan alias tidak belum berani mengkafirkan. Salah kita. Itu lebih baik daripada salah ketika kita mengkafirkan. Sebab kalau kita berani mengkafirkan salah, maka cap kafir itu kebalik lagi ke siapa? Ya ke kita. Kata Rasulullah bersabda apa? Man qala li akhihi ya kafir. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Fa in kana kama qal, kalau benar yang dituduh itu kafir masuk tuh. Wa illa tapi kalau tidak benar rojaat ilaih, kembali kepada yang mengucapkannya. Ngeri kan, Pak? Ngeri ya akal Islam. Makanya hati-hati Pak. Kemudian yang berhak untuk mengkafirkan bukan sembarangan orang. Harus betul-betul orang-orang yang telah kokoh keilmuannya. Ya zaman sekarang kan semua orang main kafir-kafirin aja Pak. Kafir, kafir, kafir ya Allah. Iya. Sampai saya dengar seorang Ustadz berkata begini, susah amat sih bikin ngomong kafir, kafir, kafir. Ya Allah, ya Rabbi ini orang tidak punya kewaraan ia rasa takut kepada Allah Ini untuk mengatakan seorang muslim yang jatuh kepada kekufuran langsung kita kapirkan tuh Masya Allah berat Pak harus terpenuhi padanya syarat syaratnya saudara-saudaraku sekalian <clears throat> yang jelas Pak jangan sibukkan diri memponis orang kafir sibukkan diri untuk memberikan hidayah kepada manu, manusia Iya. Baik saudaraku sekalian. Kata Rasulullah was-sam'i taah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Ya, hendaklah kalian tetap mendengar dan taat walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Jadi sudah kita sebutkan dari kenapa Rasulullah menyebutkan begini Pak? Memberikan isyarat. Walaupun caranya tidak sesuai apa? Ya, syariat tetap kita wajib akui. Iya. Lalu Rasulullah bersabda apa? فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Benar enggak sabda Rasulullah? Benar enggak Mas? Terjadi tidak? Terjadi. Per perpecah enggak umat Islam? Berpecah. Umar bin Khattab sempat bingung loh Mas. Kok umat Islam bisa pecah belah ya? Qurannya sama, hadisnya sama, nabinya sama. Kenapa pecah? Ya. Kenapa sih umat Islam sampai bisa terjadi perpecahan, Pak? Ini sebuah pembahasan yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang di jam dan gelombang yang sama. <laughs> Ataupun sekarang kita buka tanya jawab. Silakan ada yang mau bertanya. banyak rokannya depan Apa benar jika kita memukul dan menendang kucing atau hewan peliharaan lainnya, hewan tersebut akan menuntut balas di akhirat? Ya, yang jelas di ya akhir itu dosa. Adapun kisos Kisos di hari kiamat itu Pak Adalah dengan cara memberikan pahala kita kepada orang yang dizolimi Sementara hewan tidak berhak untuk dapat pahala dan gak bisa masuk surga Karena hewan-hewan itu nanti dibangkitkan di hari kiamat Setelah dikisos mereka jadi tanah Tapi perbuatan kita kepada kucing dengan mukul nendang itu dosa buat kita itu tetap kucing itu akan melapor ke Allah Subhanahu wa taala di atas perbuatannya kita. Maka dari itu banyak-banyak istighfar kepada Allah minta ampun ya. Agar Allah memaafkan kita. Apa ada hadis mengenai doa akhir zaman agar terhindar dari fitnah dajjal? Saya pernah mendengar mengenai hadis itu dan di dalam hadis itu kan untuk membacanya pada saat sholat dan sebelum salam. Iya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, amin adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah itu hafalin baik-baik. Juga ya, Rasulullah menganjurkan kita menghafal 10 awal surat siapa yang mau hafal? Udah apa Masya Allah. Udah apa belum? Emang pede nggak ketemu Dajjal? Kok belum dihafalin dari sekarang? Dari sekarang ngapalin. Kayak pede nggak ketemu Dajjal aja. Ya. Sekarang kita hafalin terus hafalin. Sebab nanti kalau ketemu Dajjal nggak nggak pakai Alquran lagi, Mas. Kalau pakai Alquran quran diambil Al-Qur'annya Dajjal bingung. Eh, Dajjal nggak hafal Dajjal. <laughs> Gimana? pusing ya hafalin makanya hadisnya mengatakan siapa yang hafal kok. 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi musimah minad dajjal dia akan terpelihara dari dajjal jadi ketika kita ketemu dajjal bacakan kata Rasulullah 10 itu kita akan terpelihara dari fitnah dajjal sekarang juga jangan menunda waktu akhi karena kita nggak tahu kita agak bakalan ketemu apa enggak Walaupun kita jangan ngarep-ngarep ya ketemu jangan pede juga saya udah pede ustadz bapak. hati-hati juga jangan ya Apa benar pasukan akhir zaman 70 ribu itu saat ini sudah bersiap-siap di Timur Tengah Ustadz Udu ini Rajmum bil ghaib Ini namanya ya sama saja mengaku-ngaku yang enggak gaib tidak benar kita memastikan sesuatu yang tidak dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Kita juga belum tahu bagaimana tanda-tandanya. Ya, yang jelas itu urusan gaib. Hanya Allah yang maha tahu. Jika semua perbuatan dan perkataan manusia sudah tercatat di lahul mahfud, kenapa masih ada pencatatan amalan lisan dan amalan perbuatan ini kepo namanya ini ngepoin Allah namanya Pak ngepoin malaikat ya kalau sudah tercatat kenapa malaikat terus nyatat lagi gitu kan itu urusan bukan urusan kita kamu ngapain ngurusin itu urusin sekarang tuh kita itu sholatnya bener nggak iya nggak iya sekarang ya akhi antum di hari ini dan yang akan datang akan terus beramal nggak? Ya? Kita tidak tahu memang ajal kita, tapi selama kita masih hidup kita akan terus beramal baik amal kebaikan maupun amal apa? keburukan. Maka Allah menugaskan para malaikat untuk apa? Mencatat itu semua dalam catatan yang nyata. supaya semakin menjadi bukti pada hari kiamat, Pak ketika seorang hamba berkata, "Ya Allah, aku tidak melakukan itu." Nih, lihat ada catatannya rapi. Ada saksi-saksinya juga. Ditulis semuanya, didatakan saksi-saksinya. Iya. Maka dari itulah ya akhi, semua itu adalah dengan hikmah Allah. Yang kedua, supaya agar manusia tidak mengingkari perbuatannya pada hari kiamat nanti. Maka dari itu ya akhi, ya Mas, kita itu jangan terbiasa mikirin kayak gituan coba mas biasakan yang kita pikirkan apa amalan yang akan saya lakukan bagaimana saya memperbaiki amal sebab kalau antum sudah kebiasaan mikirinnya itu aja kenapa begini kenapa begitu itu bukan urusan kita kita tidak akan ditanya oleh Allah tentang itu tidak pula malaikat kita akan ditanya tentang amalmu amal kita itu Ya. Loh, kenapa kita tidak boleh mikirin itu? Karena itu urusan al manusia itu kalau ngurusin bukan urusan dirinya tak bagus. Coba bayangin kalau antum ngurusin rumah tangga orang, mikirin rumah tangga orang. Iya. Itu aja nggak bagus, mendingan kami mikirin diri sendiri, rumah tangga sendiri kan gitu. Bagaimana saya memperbaiki diri sendiri? Karena orang banyak mikirin takdir itu Pak Lama-lama sesat loh Pak nah, Takdir itu rahasia Allah Urusan Allah Kemampuan manusia untuk memikirkan tentang masalah takdir lemah Pak Maka pikirkanlah yang kita mampu pikirkan Makanya Allah selalu berfirman I'malu beramalah Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun Masuklah kamu ke surga disebabkan oleh amal amal kalian. Ya sudah kita kewajiban kita beramal, beramal, beramal. Yang kita pikirkan gimana saya supaya bisa sholat tahajud. Yang kita pikirkan bagaimana supaya saya bisa terus bisa baca Quran tiap hari. Yang kita pikirkan bagaimana saya bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan saya. Itu yang kita pikirkan coba. Ya, insya Allah kalau antum pikirannya seperti itu nggak akan tersesat insya Allah. Ya. anak saya SMA yang belum punya SIM. Tetapi dia suka dalam kas kajian nyetir motor sendiri. Anak diantar orang tua anak karena mereka menolak sunnah. Tetapi jika anak naik kendaraan umum, anak sulit menahan pandangan dan sangat sering ikhtilat. Mohon nasihatnya dan doakan agar orang tua anak mau menerima sunnah gimana sih ini kayak nggak nyambung gini ya pertanyaannya anak seorang anak SMA oh gitu anak SMA udah nggak boleh pakai punya SIM ya belum boleh Hah? apa 17 tahun ini baru berapa tahun? Anak SMA biasanya kan 16 tahun kan ya? Apa? Berapa? Sampai iya. Ya sabarlah dulu. Ya kalau memang ternyata ya khawatir saya kalau naik angkot aduh nggak enak nih banyak ikhtilat dan yang lainnya. Mendingan saya pakai apa namanya? SIM. Ya silakan aja kalau mau ditilang mah. Ya. Kalau mau ditilang silakan. Bilangnya ke polisi gitu, Pak polisi, saya kalau naik angkot susah Pak polisi. Iya. Nahan pandangan mata gimana ya? Ya Pak polisi bilang, "Oh ya udah, pakai kacamata pakai kacamata kuda aja gitu." Ya, akhi. Ada sebuah tips kalau antum naik angkot Mudah-mudahan bisa membantu supaya matanya kemana-mana. Bawa buku. Jadi dia di angkot itu bawa baca buku. Masya Allah. Baca buku. Jadi mata nggak kemana-mana. Iya kan? Cuma kalau antum ya nggak bisa menahan pandangan karena nggak bawa buku. Karena nggak bawa buku, jadi kesana kemari. Susah. siapa bawa buku sambil baca masya Allah antum jangan kalah sama orang Jepang orang Jepang itu pak saya punya teman dia pernah ke Jepang itu kalau di kereta itu pak tidak ada yang cuma ngeliati ngeliat gini gini rata-rata mereka ya cuma bacaannya kan tahu sendiri kalau kita masya Allah kan di angkot baca masya Allah baca pelajaran di sekolah kayak baca bermanfaat masya Allah baca Quran masya Allah insya Allah sih kalau seperti itu mata nggak kemana-mana ya akan terpelihara biidnillah Bagaimana cium tangan orang tua sambil menundukkan badan? Syekh Fauzan berkata, boleh cium tangan asal jangan ruku sambil apa? Ruku gitu. Ya. Jadi ambil aja tangannya. Cium gitu. Tanpa harus apa? Ruku. Ustadz saya tinggi banget, Ustadz Ibu saya pendek gimana? Kalau nggak ruku mah susah, Ustadz <laughs> ya, apa saya aif dulu diangkat gitu semua. Ya kalau terpaksa gimana lagi mudah-mudahan Allah maafkan ya. Terkenakah larangan hadis jual beli kucing ketika keingin adopsi kucing dari teman? Namun ada akad pengganti biaya pakan atau jasa. Bagaimana solusi untuk piara kucing rumahan namun tidak terkena hadis larangan? Itu kalau ganti pakan itu termasuk jual beli nggak? Secara uruf budaya kita. Kalau secara budaya kita itu tidak termasuk jual beli, maka itu tidak masuk jual beli nggak masalah. Karena masalah muamalah bisa dijadikan patokan adalah budaya atau adat istiadat. Ya. Maka kalau memang menurut adat istiadat kita itu tidak termasuk jual beli hanya sebatas ganti pakan aja ini ya udah ambil aja ya nggak masalah. Nah itu cuman masalahnya memelihara kucing tuh nggak ada keutamaan apa-apa, Mas. Iya, kalau memang kita nggak dapat kucing, nggak punya kucing, mau minta juga nggak bagus, nggak boleh minta-minta. Mendingan kita pelihara anak yatim. Ya nggak, Mas? Kata Rasulullah, "Ana wakafilul yatim kahatain fil jannah." Aku dan orang yang memelihara anak yatim segini di surga. Tuh, anak yatim, masya Allah lebih lebih utama ya, Afi ya Apakah ada keterangan yang mengatakan bahwa umat akhir zaman Islam, Nasrani, Yahudi tidak akan diazab oleh Allah seperti umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW? Eh, ketahuilah, Pak. <clears throat> seluruh umat manusia setelah Rasulullah itu disebut umat Muhammad, apapun agamanya. Iya. Seluruh umat manusia setelah Nabi Muhammad SAW itu disebut umat Nabi apapun agamanya. Namun umat Nabi Muhammad ada dua. Umat ijabah yaitu yang beriman kepada Rasulullah. Yang kedua umat dakwah yaitu yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang beriman itu yang akan masuk surga. Adapun yang tidak mau beriman itu yang terancam masuk neraka. Maka dari itu yang akan Islam azan ya Allah wa yakum. Rasulullah pernah berdoa. Ya, Rasulullah Rasulullah berdoa tiga perkara, dua dikabulkan, satu tidak dikabulkan. Yang dikabulkan yang pertama apa? Ya Allah, jangan engkau binasakan umatku seluruhnya dengan musim paceklik. Ya. Jadi keistimewaan umat Nabi Muhammad itu secara umum tidak akan ditimpa adab umat-umat sebelum Nabi Muhammad dimana kalau umat sebelum Nabi Muhammad dihabisin blas sampai ke akar-akarnya oleh Allah. Abon adapun umat Muhammad tidak. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebagiannya mungkin bisa jadi. Tapi secara keseluruhan tidak mungkin. Ustaz, saya sudah menghapus semua musik di HP. Tapi kalau mendengar musik masih menikmati sih. Musik yang diputar oleh orang lain di tempat umum. Mas, Kata para ulama kalau kita sebatas mendengar saja tanpa menikmati nggak apa-apa. Adapun kalau kita menikmati sambil gini-gini, nah, itu yang masalah, Pak. Karena Rasulullah pernah di padang pasir dalam hadis yang soeh, ya, mendengar suara seruling penggembala. Maka Rasulullah menutup apa? telinganya. Terus Rasulullah bersabda kepada Ibnu Umar, "Masih kedengaran nggak? Kata Ibnu Umar, "Masih ya Rasulullah." Terus Rasulullah menutup. Sampai Ibnu Umar, Umar mengatakan tidak terdengar ya Rasulullah. Baru Rasulullah membuka. Tapi Rasulullah membiarkan Ibnu Umar mendengar. Apa kata para ulama? Iya. Beda antara sebatas mendengar dengan menikmati. Ibnu Umar itu sebatas mendengar. Iya. Makanya Rasulullah tidak mengingkari Ibnu Umar. Iya. Tapi kalau sudah menikmati ya kayak jarinya bergerak atau kepalanya yang gerak atau setidak hatinya kayak terbang gitu. Wih, masya Allah. Maka ini yang hati-hati mas, ya berbahaya. Apakah belajar bahasa Arab itu wajib? Naam wajib. Tapi kan fard yang namanya fardu itu ada fardu kifayah, ada fardu ain. Para ulama berbeda pendapat hukum belajar bahasa Arab, apakah fardu ain atau fardu kifayah? Imam Syafi'i berpendapat hukum belajar bahasa Arab fardu kifayah. Setiap muslim wajib belajar bahasa Arab. Karena setiap muslim kata Imam Syafi'i wajib belajar Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan Al-Quran dan hadis itu bahasa Arab Berarti menurut madhab syafi'i Setiap muslim yang tidak bisa, bisa bahasa Arab Dosa Siapa yang madhabnya syafi'i? Ayo <laughs> Kalau antum madhab syafi'i Ngaku-ngaku madhab syafi'i nggak bisa bahasa Arab Dosa antum Tapi jumur ulama berpendapat Bahwa belajar bahasa Arab itu hukumnya fardu kifah kifayah Artinya kalau Semua tidak bisa Dosa semua tapi kalau ada sebagian yang belajar bahasa Arab bisa bahasa Arab, maka jatuh keguguran apa gugur yang lainnya. Dan saya lebih merujukkan pendapat jumhur dalam masalah ini ya kalau Islam asalnya Allah wa yakum. Jadi kalau ditanya belajar bahasa Arab wajib, wajib. Wajib yang mana dong? Wajib kifayah atau wajib ain? Ah ini tergantung antum merujukkan madhab siapa. Ya. Yeah. Apa benar ada hadis yang berbunyi bahasa Arab itu bahasa penduduk surga? Palsu. Itu hadis palsu, Pak. Tidak ada satupun hadis yang menyebutkan bahwa bahasa Arab itu bahasa penduduk surga. Iya. Lalu bagaimana seorang muslim yang tidak bisa bahasa Arab di akhirat nanti Allah akan mengajak bicara dengan bahasa masing-masing Dalam riwayat muslim Rasul sabda Ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak ada antara Allah dengan dia penerjemah. Kalau antum bisanya bahas pakai bahasa Jawa, Allah akan mengajak pakai bahasa Jawa. Kalau antum bisanya pakai bahasa Indonesia, Allah akan mengajak bicara dengan bahasa Indonesia. Kata Rasulullah mengatakan siapa? Tidak ada antara Allah dan penerjemah. Berarti Allah mengajak bicara sesuai dengan bahasa masing-masing. Ya, jadi nggak bisa bahasa Arab juga nggak masalah. Ya, Allah akan diajak bicara dengan bahasa masing-masing. Ustadz untuk memimpin menaati pemimpin tadi apakah bisa dikiaskan dengan pemimpin rumah tangga Ustadz? Ya, pemimpin rumah tangga suami itu harus taati sama istri sama anak. Kecuali kalau menyuruh kepada yang maksiat, nggak boleh. Ya apalagi seorang istri ya berusaha untuk terus berbakti kepada suami. Ya. Maghrib jam berapa, Pak? 17.53 ya Masih berapa menit Mau tanya Ustadz, kenapa ya tiap pembaca hadis Ibnu Abbas menggunakan kata radhiyallahu anhuma? Huma itu kan bukannya dua, dua orang. Jadi Pak, kebiasaan para ulama kalau menyebutkan seorang sahabat yang ayahnya juga muslim dan sahabat biasanya mendoakan keduanya, anak dan bapak. Ibnu Abbas ayahnya siapa? Abbas. Sahabat juga, sahabat. Maka An ibni Abbas dari anaknya Abbas. Kita katakan radhiyallahu anhuma. Artinya untuk anak dan bapak begitu. Iya. Alasan orang berbuat bid'ah karena tidak ada larangan dari Rasul ini pembahasannya nanti insya Allah belum sampai tuh pembahasan kita belum sampai ke akhirnya sebutnya juga pernah pernah dibahas ya di hadis kelima ya tapi nanti akan dibahas lagi insya Allah secara ini tadi kan bahwa kita harus menaati pemimpin bahwa jangan jadikan orang kafir menjadi pemimpin. Betul kalau ada pemilihan jangan angkat dia. Maka lihat kemampuan kita apa. Lihat maslahat dan mudor, mudorot kalau antum pergi ke Amerika kerja di sono, pemimpinnya siapa di sono? Ya, bukan non muslim kan? pergi ke Singapura kerja di sono, pemimpinnya di sono siapa? Ya. Kalau ada orang karena kebodohannya melecehkan Nabi Muhammad SAW di masa sekarang ini bisa dikatakan kafir nggak Ustaz? Mas, sebodoh-bodohnya orang pasti kenal Nabi Muhammad, Mas. Iya nggak? Semuslim-muslimnya orang nggak bakalan berani mencaci nabinya sendiri. Ini perkara orang sudah diketahui oleh orang yang paling bodoh sekalipun juga dari kalangan kaum muslimin. Orang yang paling bodoh dari kalangan kaum muslimin kalau ditanya nabimu siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan masalah bodoh atau tidak bodoh, tapi ini masalah kufur dan iman. Ya. Kalau ada orang yang mencaci nakin Nabi Muhammad alaihi wasallam, itu karena di hatinya tidak ada iman. Sebab kalau dia masih ada iman walaupun sebesar biji sawi, dia tidak akan berani mencaci maki, Pak. Preman-preman saja, Pak. Kalau Nabi Muhammad dicaci maki masih marah. Itu preman yang suka mabok-mabokan, yang masih suka ngegele, yang masih suka zina. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW yang di apa masih marah mereka, nggak terima. Orang bodoh padahal loh. Orang paling bodoh sekalipun. Kalau nabinya di apa caci maki, nggak terima, Pak. Jadi ini Mas Abu sebetulnya tidak mungkin dikatakan dia bodoh, Pak. Sangat tidak mungkin. Karena setiap muslim pasti mengaku bahwa ia punya nabi. Nabi itu maksum dan harus dihormati. Iya. Nah itu. Mengapa pada kekhilafan Ali bin Abi Thalib timbul perpecahan Islam menjadi beberapa sekte? Baru mau dibahaskan nanti. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas. Kenapa sih kok umat Islam sampai berpecah belah bersekte-sekte? Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Wabillahi taufik subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.